Bab baru ya Kita masuk di bab baru Yaitu bab yang nomor 80 Bab yang diberi judul oleh Imam Nawawi qala al-Imam Nawawi rahimahullahu taala babu wujubi taati ulatil amri fi ghairi ma'siyatin wa tahrimi ta'atihim fil ma'siyah berkata Imam Nawawi semoga Allah merahmatinya bab wajib taat kepada wulatul amri kepada penguasa dalam masalah yang tidak ada kemaksiatan dan haram taat kepada mereka dalam perkara maksiat. Jadi taat kepada wulatul amri, kepada pemimpin, kepada penguasa dalam masalah-masalah yang bukan maksiat. Kalau maksiat tidak boleh taat. Beliau Al-Imam Nawawi rahimahullah taala pertama-tama membawakan surat An-Nisa ayat nomor 59 قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Hai orang-orang beriman Taatlah kepada Allah Dan taatlah kepada Rasulullah Dan pemimpinmu Pemimpin di antara kamu Ayat ini indah di dalam ayat ini Allah memanggil orang-orang beriman. Orang beriman dipanggil ya. Warna kulit apa saja, bangsa mana, suku apa saja dipanggil. Kemudian orang iman dipanggil mereka disuruh taat. Aneh kan ya? Sudah iman disuruh taat. Sama dengan ayat lain ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Jadi orang beriman bertakwalah kepada Allah. Sudah iman disuruh takwa. Yang lebih hebat lagi ya ayyuhalladzina amanu aminu. Hei eh, orang beriman, berimanlah kamu. Aneh, tidak iman disuruh iman. Maksudnya apa? Maksudnya adalah iman itu bertambah dan berkurang. Sehingga perlu orang beriman itu diingatkan. Sebagaimana ahli sunnah wal jamaah mengatakan al-imanu yazidu wa yanqus yazidu bi ta'at wa yanqusu fil ma'asi. Iman itu bertambah dan berkurang, bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan kemaksiatan. Jadi iman itu naik turun, bertambah dan berkurang. Di sini orang-orang iman disuruh taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah dan kepada ulil amri. Ulil amri itu apa? Ada yang mengartikan penguasa, titik. Ada yang mengartikan ulil amri itu adalah al ulama wal umara wal umara, al ulama wal umara. Ulama dan umara untuk penguasa. Itu adalah ulil amri ulama dan umarok. Tapi kalau kita melihat dohirnya ayat ini dimasukkan oleh Imam Nawawi dalam bab yang telah dituliskannya, maka maksudnya adalah penguasa umarok. Maksudnya adalah umarok. Kalau antum melihat ayat ini, ati'ullaha, taatlah kepada Allah. Wa ati'u ar-rasulah. Selanjutnya ada tidak wa ati'u? Tidak ada langsung wa ulil amri minggu. Itu ada faedahnya. Yang pertama-tama Allah, taatlah kepada Allah, harus taat kepada Allah. Wa ati'ur rasulah, taatlah kepada Rasulullah. Maksudnya taat kepada Allah yang ada di Quran, taat kepada Rasulullah termasuk juga yang ada di dalam hadis. Jadi kalau orang taat kepada Rasulullah berarti dia taat kepada Allah. Taat kepada Rasulullah dengan sendirinya itu adalah taat kepada Allah. Berarti Quran dan hadis nggak ada bedanya. Quran sama hadis sama dengan Quran jangan dibedakan. Saya hanya mau dengan Quran, nggak mau dengan hadis. Oh, enggak. Berarti Anda belum atiur Rasulullah. Harus atiur Rasulullah. Walaupun nggak ada di Quran, tapi ada di hadis, itu termasuk taat kepada Quran. Jadi Rasulullah berdiri sendiri karena ketaatan kepada beliau sama dengan ketaatan kepada Allah. Tapi kalau wa ulil amri minkum tidak ada kata-kata wa ati'u. Dan taatlah kepada ulil amri, tidak ada. Tapi langsung taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasulullah dan ulil amri. Berarti apa? Berarti ulil amri ini harus mengikuti Rasulullah dan harus mengikuti Allah. Atau harus mengikuti Allah dan harus mengikuti Rasul. Kalau ulil amri berdiri sendiri menyalahi Allah dan menyalahi Rasul, berarti kita taat atau enggak? Enggak taat. Kalau Rasulullah berdiri sendiri, ya kita tetap taat karena Rasulullah pasti selalu sesuai dengan Allah. Pasti. Quran dan hadis itu sama. Kalau ulil amri itu enggak bisa berdiri sendiri, harus sesuai dengan Allah, harus sesuai dengan Rasulullah. Baru kita taat kepada ulil amri, penguasa. Oleh sebab itu ayat ini nggak bisa dipotong. Jadi orang kalau baca ayat ini dipotong bisa keliru. Ya ayyuhalladzina amanu Allah wa atiiur rasulah wa ulil amri minkum titik. Itu enggak cukup. Terusannya fa in fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi wa rasul. Kalau kamu ada berselisih dalam suatu masalah, dikembalikan kepada siapa? Dikembalikan kepada Allah dan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ulil amri itu kita wajib taat selama kita tidak disuruh maksiat. Kalau kita disuruh maksiat menyalahi Allah dan menyalahi Rasul, maka tidak ada lagi ketaatan, enggak boleh kita taat. Subhanallah, ayat ini indah sekali. Jadi Quran semuanya ada faedah. Kenapa kok ati Allah, Rasul, ati atiu rasul. Tapi kalau nggak ada atiu ulil amri. Tapi kalau langsung ulil amri. Karena ulil amri nggak bisa berdiri sendiri. Harus mengikuti Allah dan harus mengikuti atiu rasul. Itulah ayat yang dibawakan oleh Al-Imam Nawawi rahimahullahu taala. Kemudian beliau membawakan hadis yang hadis itu lebih memperjelas ayat tersebut yaitu sebuah hadis sahih yang diriwayatkan oleh muttafaqun Ali Bukhari Muslim melalui jalan sahabat Abdullah ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam annahu qala daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam beliau bersabda Alal mar'il muslimi as-sam'u wa ta'atu fima ahabba wa kariha illa an yu'mara bi ma'siyatin Wajib atas setiap orang muslim untuk mendengarkan dan taat kepada pemimpinnya baik dalam hal yang dia sukai atau yang tidak dia sukai kecuali apabila diperintahkan untuk berbuat maksiat jadi kita harus dengar ya samaan wa ta'atan kami dengar dan kami taati Anda wahai pemimpin wahai penguasa baik dalam masalah yang kita seneng atau tidak seneng taat selama kita tidak disuruh maksiat Fa'idha umira bima'asiyatin fala sam'a wala ta'ah. Apabila diperintahkan maksiat, maka tidak ada mendengar dan tidak ada mentaati. Jadi selama tidak disuruh maksiat, ya kita taat sami'na wa ta'na. Misalnya, ada rambu-rambu lalu lintas, ada lampu merah, lampu hijau, lampu kuning. Kita taat atau enggak? Ya kita taat maksiat, itu nggak ada maksiat. Kita harus taat. Walaupun kita nggak seneng, lampunya merahnya lama, <laughs> ya. merahnya nggak hijau-hijau ini taat, tetap taat sabar. Selama tidak disuruh maksiat. Kalau disuruh maksiat, maka tidak ada mendengar dan tidak ada taat. La sam'a wa la Wanita nggak boleh berjilbab. Enggak nah, usah taat, tetap jilbaban terus. Seperti itu. Di antara kandungan ayat ini adalah wujub taatil imam, wajib taat kepada imam, yaitu kepada penguasa Amirul Mukminin. Dalam segala perkara fi kulli amrin sawa'un wafaqa raghbatal 'abdi amla dalam segala perkara yang sesuai dengan keinginan seorang hamba atau tidak kita senang, kita tidak senang, taat. Illa an yu'mara bi maksiyah, kecuali kalau diperintahkan maksiat fala ta'ata liman asallah, maka tidak ada ketaatan kepada orang yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara kandungan hadis ini pula yang barit tanazul anir raghabat. Sepatutnya kita ngalah ngalah mengorbankan keinginan kita. Ngalah mengorbankan keinginan kita. Wal masalih asyaksiyah dan maslahat-maslahat pribadi. Kita ngalah mengorbankan keinginan kita dan maslahat pribadi kita. Demi apa? liwih jatil ummatil islamiyah, demi persatuan umat Islam wa tamasukiha dan ikatan mereka. Jadi kita nggak seneng tapi untuk kemaslahatan orang banyak ya sudah kita ngalah. Kemudian selanjutnya wa anhu diriwayatkan pula oleh Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu annahu qol sahabat Ibnu Umar yang mengatakan ini kata beliau kunna idza bay'na Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi sallam ala sam'i wa ta'ah yaqulu lana fi mastata'tum kami apabila membaiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mendengarkan dan mentaati, beliau selalu mengatakan kepada kami fi mastata'tum semampumu. Muttafaqun alaih Bukhari Muslim. Jadi Rasulullah kalau baiat itu kan pakai salaman ya. Kalau orang laki salaman, kalau orang perempuan cukup dengan ucapan saja. Jadi baiat kamu harus begini, begini, begini, begini, begini. Siap, siap, siap, siap, siap. Kemudian Rasulullah menambahi terakhirnya fi mastata'tum semampumu. Jadi semampu kita ya. Maka dari sini seseorang itu wajib taat kepada penguasa yang pertama-tama dia itu yang pertama-tama tentu tidak maksiat. Wajib kepada peng, taat kepada penguasa yang pertama-tama selama tidak maksiat. Itu yang pertama. Yang kedua, selama kita mampu mengerjakannya. Mampu mengerjakan. Kalau nggak mampu mau diapakan? Kemudian yang ketiga, tidak ada madorot bagi kita. Nggak ada madorot ya. Kemudian berikutnya Wa anhu diriwayatkan pula oleh sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu annahu qala beliau berkata Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yaqul Aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda Man khala'a yadan min ta'atillah laqiyallahu laqiyallaha yaumal qiyamati wala hujjata alaihi Barang siapa yang mencabut tangan dari taat kepada penguasa, maka dia berjumpa Allah hari kiamat tidak mempunyai hujjah, tidak mempunyai argumentasi. Jadi ini kalau dalam pemerintahan yang Islam ya Amirul Mukminin kalau sudah bayat nggak boleh mencabut bayatnya. Jadi tetap sekali bayat, bayat terus seterusnya sampai kita mati atau penguasanya yang mati bayat terus. Kita nggak boleh mencabut tangan daripada bayat. Karena kalau kita mencabut tangan dari bayat, nanti kita bertemu Allah tidak punya hujah, tidak punya dasar. Waman mata walaysa fi unukihi bai'ah mata mitatan jahiliyah dan barang siapa yang mati tidak ada bayatnya, tidak membayat maka dia mati seperti bangkai jahiliyah. Rawah Muslim riwayat Muslim. Jadi kalau ada penguasa Amirul Mukminin kita harus membayatnya, bayat ya. Baik bayat kita datang langsung salaman atau bayat secara langsung. Artinya dari jauh kita artinya menyetujui menyetujui dia sebagai pemimpin dan kita akan mendengarkan dan mentaati. Selama tidak disuruh maksiat dan selama kita mampu. Itu namanya bayat. wafir riwayatin lahu dalam riwayat Muslim lanjutan yang tadi Waman mata wahwa mufarikun lil jama'ati fa innahu yamutumi tatan jahiliyah dan barang siapa yang meninggal dunia dalam keadaan memisahkan diri dari jamaatul muslimin dari kelompoknya kaum muslimin, menyalahi kaum muslimin dalam membaiat dan taat kepada pemimpin, maka dia mati sebagai bangkai jahiliyah. Hadis-hadis ini ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah di antara faedahnya atau fikihnya yaitu wujubul tizami jama'atil muslimin wa mufayyati imamihim. Wajib berpegang kepada jama'atul muslimin yaitu kelompoknya kaum muslimin dan membaiat imam mereka. Ini bisa kita bayangkan kalau ada daulah Islamiyah ya. Kemudian waman al imam wa nakasal bai'ah barang siapa yang memberontak penguasa dan mencabut bayatnya, memberontak penguasa dan mencabut bayatnya, bai'atnya faqad min minal kabair berarti dia telah memasuki pintu daripada dosa-dosa besar watashabbah bi akhlaqil jahiliyah dan dia meniru akhlaknya orang jahiliyah. Jahiliyah itu suka perang. Jadi penguasa yang sudah resmi diperangi. Sehingga terjadilah kekacauan. Faedahnya apa semua hadis ini? Di antara faedah yang paling besar itu yajibu 'alal ummati tansi tansibal khalifah. Wajib atas umat Islam untuk mengangkat seseorang sebagai khalifah. Jadi suatu negara harus ada pemimpin maksudnya. Dan pemimpin itu ditaati. Tentu saja selama tidak nyuruh maksiat ya. Karena kalau orang itu nggak taat kepada pemimpinnya, negara kacau atau tidak? Negara nggak ada pemimpinnya kacau. Negara ada pemimpin yang tidak diata, eh, tidak ditaati, ya kacau. Dan Islam itu datang memberantas segala madorot, segala mafasid, Islam datang membawa semua maslahat. Karena bayangkan kalau ada suatu negara ada pemimpin nggak ditaati, pemimpin yang ngomong gini dilanggar, ngomong gitu semuanya dilanggar, ya kacau akhirnya, kacau. Harus ditaati. Pokoknya dengan catatan tidak menyuruh maksiat dan tidak, tidak dan kita mampu, mampu melaksanakannya. Taat. Kan tujuannya supaya negara itu aman, tentram, damai. Orang Islam bisa mengamalkan agama, bisa dakwah dengan bebas seperti itu. Kemudian selanjutnya wa an Anas radhiyallahu taala anhu annahu qala dari sahabat Anas semoga Allah meridainya beliau berkata Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam isma'u wa ati'u dengar dan taati pemimpinmu. Wa inistu amila 'alaikum 'abdun habasyun walaupun yang dijadikan pemimpinmu adalah seorang budak hitam dari Habasyah, dari Ethiopia. Ka'anna ra'sahu zabiba seakan-akan rambutnya seperti kismis. Rambutnya keriting kecil-kecil kayak kismis. Iya, rawahul Bukhari diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Hadis ini sangat indah. Kenapa kok disebutkan budak kulit hitam, rambutnya keriting kayak kismis? Gitu, Penyebutan ini perlu karena dalam Islam khalifah yang benar itu adalah dari mana? Dari Quraisy. Jadi pemimpin tertinggi dalam Islam itu harus dari Quraisy. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al min Quraisy. Pemimpin harus dari suku Quraisy. Tapi seandainya ada yang selain Quraisy, bahkan seorang budak sekalipun yang kemudian dia berhasil mendapatkan apa namanya mendapatkan jabatan sebagai penguasa, sebagai Amirul Mukminin, budak hitam legam yang mula-mula hina, yang rambutnya keriting kayak kismis, dia berhasil merebut kekuasaan dengan caranya dia kekerasan atau yang lain, maka kita tetap taat kepada orang ini. Selama tidak disuruh maksiat dan selama dan selama kita mampu taat. Karena apa? Karena kalau nggak taat nanti kacau. Kacau ya, karena kalau orang memberontak dampak daripada pemberontakan itu adalah kekacauan. Kacau luar biasa. Sejarah telah membuktikan hal itu ketika ada pemberontakan, maka yang terjadi di sana adalah pertumpahan darah, perampokan, pemerkosaan, pembunuhan dan macam-macam. Dan Islam menjauhkan kita dari hal-hal yang seperti itu. Jadi hadis ini diantara fikihnya sama dengan tadi wajib mendengarkan dan mentaati penguasa. Selama tidak menyuruh maksiat dan selama kita mampu tanpa kita memandang warna kulitnya atau jenisnya. Siapapun dia. Kemudian di antara <clears throat> di antara kandungan hadis ini Yaitu wajib umat Islam sama dengan tadi ya, wajib harus ada pemimpin. Imamah itu penting ya, pemimpin itu penting. Kemudian berikutnya, waan Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu dari sahabat Abu Hurairah semoga Allah meridhoinya, annahu qol beliau berkata, Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Alaika as-sam'u wat-ta'atu fi 'usrika wa yusrika wa mansyatika wa makrahika wa atharatin 'alaika." Rawahu Muslim. Subhanallah hadis ini sangat indah. Yaitu sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hendaklah kamu taat, hendaklah kamu mendengarkan dan taat kepada pemimpinmu, baik dalam keadaan sulit atau dalam keadaan mudah, dalam keadaan senang dan dalam keadaan benci, tetap taat. Wa atharatin alaih walaupun dia memonopoli kamu. Jadi ini gambaran dari Rasulullah ya akan datangnya penguasa-penguasa yang seperti itu. Tidak ada penguasa-penguasa yang memonopoli, monopoli ya, monopoli KKN dan semacamnya. Tapi kita tetap dalam sulit, dalam mudah, ketika senang, ketika enggak senang, tetap mendengarkan dan tetap mentaati selama tidak disuruh maksiat dan selama kita mampu melaksanakannya. Dan ini sudah terbukti pada masa setelahnya Rasulullah, setelahnya Khulafa Rasyidun ya. Jadi peperangan yang hebat Kemudian juga setelah itu ada penguasa-penguasa dari Bani Umayyah yang dikenal dengan penguasa-penguasa yang dolim luar biasa. Bahkan di sana juga ada Hajjat bin Yusuf At-Taqafi. Siapa yang tidak kenal Hajjat yang dikenal dengan Mubiruddam, penumpah darah. Dia membunuh sekian ratus bahkan sekian ribu ulama. Luar biasa kedolimannya. Tapi tetap disuruh taat selama tidak diperintahkan maksiat dan selama mampu. Karena apa? Karena kalau memberontak maka lebih dahsyat lagi. Pernah terjadi waktu itu terdengar berita bahwa orang-orang di Madinah itu memberontak, melepaskan baiat daripada penguasa yang sah saat itu. Karena seperti itu, karena mereka melepaskan baiatnya, istilahnya kasarnya memberontak maka dikirim pasukan ke Madinah. Dikirim pasukan ke Madinah, kemudian komandan pasukan waktu itu menghalalkan Madinah selama berapa hari? Selama tiga hari. Yang dikenal dengan waqatul furrah. Madinah dihalalkan tiga hari. Terjadilah perampokan, pembunuhan, pemerkosaan dan semacamnya. Gara-gara apa? Gara-garanya apa? Gara-garanya memberontakan, memberontakan. Jadi Islam itu kasihan Rakyat ini jangan dibuat susah Gara-gara ulah beberapa orang Seperti itu Apalagi kita di Indonesia ini Alhamdulillah ya Kita ibadah bebas Dakwah bebas Bebas silahkan Yang penting pokok jangan ngaco, Jangan ngaco masyarakat Alhamdulillah seperti itu Jadi Islam menyuruh kita mendengarkan dan mentaati Dalam sulit, dalam mudah, dalam senang, dalam gak senang Walaupun dimonopoli oleh penguasa Bahkan ada hadis sahih yang lebih tegas lagi yaitu sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam isma' wa ati' wa in daraba dhahrak wa akhadha malak atau wa in duriba dhahruk wa ukhidha maluk dengar dan taati pemimpinmu walaupun punggungmu dipukul dan hartamu diambil Punggung kita dipukul, kita didolimi, harta kita diambil, korupsi dan macam-macam. Tetap mendengarkan dan tetap mentaati selama tidak disuruh maksiat dan selama kita mampu. Alhamdulillah. Supaya tidak tambah kacau lagi, tidak tambah parah lagi. Saya kira mungkin itu dulu. Setelah itu ada hadis yang cukup panjang, kita sambung berikutnya. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu la ilaha illa anta Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.